Alamin salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Gal ma'alif hafizallahu nafa'na bihi wa bi ulumi fi darin amin. <clears throat> Mazilna fi tawaf. Sunan tawaf. Jadi kemarin pada pelajaran yang lalu kita membahas tentang perihal tawaf, rukun yang ketiga dari rukun ibadah haji. Maka sekarang tibalah saatnya untuk membahas tentang sunnah-sunnah tawaf. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya setiap kewajiban ataukah setiap rukun itu mempunyai sunnah-sunnah tertentu. Seperti dalam mengangkat tangan ada sunnahnya, dalam rukuk ada sunnahnya. Jadi setiap rukun maupun setiap kewajiban itu ada sunnah-sunnahnya. Sedangkan faedah daripada sunnah sunnahnya itu adalah sebagai pelengkap. Nah, jadi kalau barangkali kalau hanya melaksanakan dengan kesunahan saja, dengan rukun itu saja tanpa kesunahannya, maka tidak akan e, terlaksana dengan merata, dengan sempurna. Tapi kalau dilaksanakan dengan sunnah sunahnya maka menjadi rata dan sempurna. Nah, jadi tawaf mempunyai sunnah-sunnah tertentu. Di antara sunnah-sunnahnya adalah al-masyu fi hafian wa taksirul khuta. Hendaknya ketika berjalan melaksanakan tawaf, baik tawaf yang pertama, kedua dan sampai yang terakhir itu dalam keadaan tidak memakai sendal. Dalam keadaan telanjang kaki. Wa taksirul khuta kemudian langkahnya itu diperpendek, bukan diperpanjang. Jadi diperpendek, tambah pendek tambah besar pahalanya. Untuk apa? Maksudnya tujuannya adalah supaya tambah banyak langkah yang dilaksanakan oleh orang yang sedang tawaf itu tambah banyak. Sehingga gadrul ajar ala gadrin nasab. Setiap pahala yang didapatkan oleh seorang yang melaksanakan kebaikan itu tergantung kepada bagaimana dia itu capeknya. Tambah capek, tambah sunnah. Tambah capek, tambah besar pahalanya. Jadi yang pertama. Yang kedua, ar-ramal. Apa itu ar-ramal? Ar-ramal itu huwa al-isra fil mashi hazil katifain wa taqarubil khuta bila adwin wala wathbin. Sedangkan sunnah yang kedua adalah melakukan ramal dan sekarang banyak yang sudah meninggalkan sunnah ini. Sebetulnya sunnah ini walaupun sekarang sudah jarang dilaksanakan dengan beberapa sebab diantaranya karena memang tempat tawaf sekarang ini nggak seperti dahulu. Jadi penuh betul. Bahkan satu kali tawaf itu kalau sudah musim haji itu bisa menghabiskan waktu sampai dua jam setengah. Nah, terus sehingga mau melaksanakan sunnah romal itu sulit sekali. Kecuali kalau hari-hari biasa ketika belum musim umrah atau musim e, haji bukan umrah Ramadan maka mungkin bisa dilaksanakan sunnah ini. Tapi tetap walaupun demikian tetap disunahkan sebisa mungkin Kenapa kalau kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu, maka Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakannya sebisa kita, semampu kita. Nah, jadi apa itu ramal itu? Ramal huwa al-isra' fil jalan cepat. Jalan cepat ma'ahazil katifin dalam keadaan bahu itu diginikan. Gitu. Nah, jadi sebab musababnya itu adalah ketika Nabi Alaihi Wasallam masuk melaksanakan umroh di depan para orang-orang Quraisy yang sedang mengolok-ngolok mereka tatkala Nabi SAW melaksanakan umroh. Tidak salam umroh Hudaybiyah ya. Maka di saat itu kaum muslimin dalam keadaan penat, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan lemah. Tapi Nabi SAW tidak mau kaum muslimin tampak dalam keadaan lemah. Oleh karenanya Nabi SAW memperagakan kepada sahabat Nabi supaya untuk melaksanakan tawaf dengan cara romel. Itu untuk tiga kali putaran yang pertama. Nah, sehingga seakan-akan sehat, badannya itu sehat. Gitu. Sehingga mereka melihat, oh enggak, mereka itu enggak lemah, mereka itu kuat. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, oleh karenanya di sini kita ambil sebuah filsafat. Nabi kita Muhammad SAW itu paling tidak suka melihat kepada umatnya itu tampak dalam keadaan lemah. Di dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, Allah yuhibbul mu'minal gawiyah minal mu'minid doif. Sesungguhnya Allah taala itu lebih cinta kepada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Di dalam sebuah syair Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia dia berkata, "Wala turi lil aadi qatuzullan fa inna syamatatal ada bala'u." Jangan kalian tampakkan kelemahan kalian walaupun sedikit di depan musuh-musuh kalian. Karena apa? Tampaknya kelemahan kalian di depan mereka itu merupakan sebuah uh, sebuah apa? sebuah hal yang sebuah, sebuah bumerang bagi di, dirinya gitu. Akan dijadikan sebuah senjata untuk menyerang dia, menghinakan dia, memperolok dia. Itu maksudnya. Oleh karena sebisa mungkin kita itu menutupi aib kita bukan justru menampakkannya bahkan menampakkan aib kita kepada orang lain itu termasuk mujahir hukumnya itu adalah dosa besar. Kata Nabi SAW, Kullu umatimu mu'afa ilal mujahirin. Semua umatku dimaafkan, kecuali mujahir. Maka ditanya, gila oman mujahir ya Rasulullah? Siapakah mujahir itu wahir Rasul? Maka dijawab, Al-mujahir adalah orang yang melaksanakan sebuah dosa pada malam hari. Sudah tutup ya Allah Ta'ala. Bahwa setarul uyub. Ghafarul zunub. Sudah ditutupi aibnya. Diampuni dosa-dosanya. Eh pagi harinya dia ngomong-ngomong sama orang lain. Aku semalam begini, begini, begini. Hanya yang tadinya mau dimaafkan, hanya nggak jadi dimaafkan. Nah itu. Jadi dosa maupun kelemahan kita jadi tampakkan. Itulah yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi pada orang kafir. Nah, bahkan pada detik-detik akhir umurnya pun Nabi Sallam masih memperagakan yang semacam ini. Ya Nabi Sallallahu SAW sama sekali tidak mau menampakkan kelemahan kaum muslimin kepada mereka. Dan itu bukan termasuk sifatnya Nabi. Ketika Nabi sakit, yang berujung dengan kematian beliau. Di mana beliau mulai sakit itu dari tanggal uh, dari uh, hari Rabu bulan akhir Safar, hari Rabu akhir di bulan Safar. Nah, sehingga pada saat itu ketika mendengar Nabi Muhammad sakit, maka orang Yahudi itu berteriak bergembira. Karena Nabi mendengar Nabi itu sakit. Nabi tidak mau menggembirakan mereka. Nabi tidak mau menjadi bahan olokan mereka. Nabi tidak mau tampak kaum muslimin itu lemah kepada mereka. Sehingga diperintahkanlah oleh Nabi kita Muhammad SAW supaya kaum muslim itu melaksanakan nuzhah. Jadi bersenang-senang dengan keluarganya keluar. Nah, untuk apa? Untuk supaya menolak kabar itu bahwasanya Nabi SAW sedang sakit. Kalau memang Nabi SAW sakit, kenapa mereka itu jalan-jalan? Harusnya mereka sedih. Nah, Jadi untuk supaya mereka itu tidak senang. Nabi SAW tidak senang kalau semua mereka senang. Mengolok-olokkan dan menghinakan kaum muslimin. Gitu Nah itu maksudnya. Gitu. Oleh karenanya sampai sekarang kemudian jadi disunahkan untuk kita itu pada hari Rabu akhir bulan Safar. Rabu yang terakhir di bulan Safar itu untuk keluar bersama keluarga. Gitu. Nah, jadi untuk melaksanakan perintahnya Nabi itu. Nah begitu pula di sini sebab uta, sebab musababnya seperti itu tapi kemudian menjadi kesunahan sampai sekarang jadi putaran pertama kedua dan ketiga itu sunnah untuk berlari kecil dalam keadaan jadi apa bahunya itu digerak-gerakkan gitu Enggak, nanti akan sebutkan. Perempuan makruh. Laki aja ini. Nah, laki saja. Gal watakor bil khuta bila adwin wala wasbin, tapi tanpa meloncat Begitu pula tanpa lari dengan atau apa melangkah dengan langkah yang panjang, enggak. Jadi mata karubil khotoh gitu. Enggak usah meloncat, enggak usah e, sampai melangkah dengan langkah yang jauh. Wa yakunu fil aswati salasa al-awwal dan hendaknya romel itu disunahkan hanya di dalam putaran yang pertama, kedua dan ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh itu tidak disunahkan. Hanya putaran yang ketiga saja gitu. Min tawafi idza kana ba'dahu sa'yun, yaitu bukan semua tawaf sunahkan untuk melaksanakan romal, tapi setiap tawaf yang setelah tawaf itu ada pekerjaan sa'inya. Baik itu tawaf ifadah, haji atau tawaf umroh gitu. Tapi kalau selain tawaf itu, tawaf gudum tawaf wada, tawaf sunnah itu nggak sunnah untuk melaksanakan romal gitu. Nah, bagi perempuan tidak ya, tidak disunahkan itu. Kemudian yang ketiga al-ittiba. Apa tiba? Wa waja'lu wasat tata tahta mangkafil aiman indal ibit wa tarfaihi fawqa mangkabil aisar. Nah, jadi ridanya itu masukkan di bawah ketiaknya sebelah kanan. Jadi yang tertutup sini, di sini kebuka. Bukan seperti pemimpin kita kemarin itu kebalik gitu. Nah, gitu. Nah, jadi yang betul yang sebelah kanan yang terbuka, yang sebelah kiri yang tertutup. Sunnah itu nah, itibak namanya gitu. Nah, dan perlu dicermati eh, ketika kita disunahkan itibak itu, dari mulai kapan kita disunahkan itibak? Ketika tawaf. Hmm. Tapi ketika sholat, sunat tawaf, nggak lagi tiba, tapi tutup gini. nggak layak kalau semua kita itu di depan Allah Ta'ala dalam keadaan sholat ketampak bahu kita. Gitu. Nah itu. Waisanu fi tawaf ala yutlabu fi ramal dan itu disunahkan setiap tawaf yang disun yang setelahnya itu ada sainya. Yang disunahkan ramal berarti setelahnya itu ada sainya gitu. Kemudian yang keempat al-qurbu minal bait in amkana ramlu wa illa fayab'udu. Yang keempat adalah mendekat ke Ka'bah. Jadi melaksanakan tawaf semua itu dalam keadaan kalau bisa itu berdekatan sekali kepada Ka'bah. Tambah dekat, tambah besar pahalanya. Kecuali kalau seumpama dengan dia itu mendekat, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan sunnah romal. Ah, lebih baik menjauh. Karena apa romal lebih utama daripada mendekat gitu. Eh, itu maksudnya. Terus yang kelima, sakinah wal waqar wa adamul kalam. Ketika melaksanakan tawaf dalam keadaan sakinah. Wal waqar dalam keadaan khusyuk. Karena ini benar-benar di dalam berada di hadrat ilahiyah. Walaupun bukan berarti Ka'bah itu rumahnya Allah. Tapi Ka'bah itu adalah simbol kebesaran Allah. Karena Allah berada di mana-mana. Bukan terbatas di suatu tempat. Tidak. Eh, tapi Allah di mana-mana. Cuma di situ simbolnya Allah. Yang e, bersambung langsung dengan Baitul Makmur di langit yang ketujuh. In amkanar ramlu illa fa'idu. Wa'adamul kalam dan tidak berbicara. Tidak banyak berbicara, tapi diam. Nah, jadi apa sih yang dilakukan oleh seorang yang tawaf itu seharusnya? Baca doanya Nabi dulu. Seperti yang tertera dalam kitab-kitab haji itu. Setelah kita membaca doa-doanya Nabi itu semuanya selesai, masih ada, baca lagi tiga kali kalau bisa. Karena itu ada ada sirnya, rahasianya. Jadi hendaknya kita kalau terbentur antara doa Nabi, doa wali, apalagi doa kita sendiri, maka lebih baik kita doakan eh, kita baca doanya Nabi. Tapi kalau ada dari Al-Qur'an, doa Al-Qur'an diutamakan, baru doanya Nabi. Nah, kenapa? Karena doanya doa yang ada dalam Al-Qur'an dan doanya Nabi itu serta doanya para aulia atau para sahabat itu lebih tahu dengan jalan jurusannya itu ke langit kemana itu dia lebih tahu. Dan jangan sampai kita menganggap bahwasanya doa yang aku inginkan tidak ada dalam doa Nabi. Semuanya ada tercakup. <laughs> Nah, atau kalau semua ada doa khusus yang sekiranya ini belum termasuk, kita kan suruh doa terserah kita. Gitu. Nah, maka hendaknya taruh di sela-sela antara doa Nabi dan penutupnya juga doa Nabi. Gitu. Nah, jadi salah-salahkan. Jangan cuma dari awal dibuka dengan Alhamdulillah dan salawat kepada Nabi. Kemudian setelah itu dia itu membaca doa dia sendiri terus sampai akhir. Nah, jangan eman kayak gitu. Nanti yang penting terakhirnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, itu doa yang dikabulkan itu yang semacam itu. Kemudian doa Nabi sudah kita baca, tapi masih ada waktu lagi. Karena masih lama, seperti kalau haji itu, satu putaran itu bisa ngambil waktu sampai setengah jam, 20 menit gitu. Oh, lama sekali. Nah, terus gimana? Ngapain kita? Udah selesai baca doanya, tiga kali malah. Nah, kita berdoa. Doanya Syekh Bukar bin Salim, Allahumma adimus sultan, yaqadimil ihsan, sampai akhirnya. Ah, doa-doanya Sayyidina Fakih Mugaddam, ah, doa-doanya Nabi SAW, Allah, doanya Nabi Adam, itu itu sangat mustajab kalau kita baca di sekitar Ka'bah. Allahumma innaka ta'lamu asrar asri wa alaniyati faqbil ma'zirati wa ta'lamu hajati fatini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi. Itu kalau dibaca itu setiap habis salat waktu maka dia tidak akan ada suatu kepenatan, suatu masalah kecuali digampangkan oleh Allah taala. Dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, disehatkan badannya, nah, itu semua. Jadi itu mujarab, itu doanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian doanya Nabi yang diajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah Allah nas'aluka min minal khairi kullih ajilihi ma, wa, wa ajilih ma tu minhu wa malam na'lam sampai akhirnya. Nah, jadi baca doa apa saja. Nah, nanti setelah sampai di di Hijir Yamani, nah, setelah dia menuju Allahu Akbar, kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu juga tempat tempat-tempat yang mustajab kalau kita berdoa di tempat itu. Kemudian waraful yadain inda du'a Kemudian mengangkat tangan. Ketika berdoa mengangkat tangan. Jadi sambil tawaf itu kita mengangkat tangan. Kita minta pada Allah Ta'ala. Gitu. Dan paling dekatnya kita kepada Allah Ta'ala itu. Bukan di Ka'bah. Di mana saja. Gitu. Cuma itu adalah simbolnya Allah. Sehingga kita itu lebih dekat kepada simbolnya Allah SWT. Itu. Kemudian. Wal mualah. Nah, hendaknya jangan berhenti dari tawaf kecuali selesai. Jangan tawaf sekali tawaf. Istirahat dulu Nanti tawaf lagi teruskan, istirahat dulu sampai selesai. Sunnahnya seperti itu. Kemudian yang kedelapan qiraatul azkar al-warida fihi ma'huduril galab. Membaca zikir-zikir yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan merenungkan dan berusaha memahami artinya. Paham? Sehingga lebih diutarakan dengan khusyuk, itu maksudnya. Itu sunnahnya. Kemudian yang kesembilan istilamul hajar wa takbiluhu. Yang kesembilan adalah memberi eh, apa tanda kepada hajar aswad kalau jauh, kalau dekat, maka menciumnya langsung. Mencium itu bukan dengan hidung, tapi mencium itu dengan mulut. Nah, jadi lebih tepatnya bukan mencium sebetulnya, tapi mengecup. Nah, ngecup itu begini, itu mengecup. kalau cium itu dengan hidung, ini mengecup. Nah, tapi banyak yang salah di sini mengecup e, hajar aswad atau kita memberi tunjuk kemudian mengecup tangan kita. Itu kecupannya itu jangan sampai ada bunyinya. Bukan begitu. Tapi nah, jadi nggak ada bunyinya gitu. Bismillah Allah Akbar. Gitu. Kan, nah, jadi sunnahnya itu seperti itu. Sebagaimana hal itu di, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Wawat ujabadihi alaih. Kemudian setelah kita mengecupnya, kemudian diletakkan dahinya di atas hajar aswad itu. Watakbilu yadihi ba'dahu. Kemudian setelah itu eh, apa mencium tangannya kalau saya dari jauh gini, setelah ditunjuk ini atau pegang, nah, gitu. Takbil. Kemudian istilah meruknil yamani wa yadihi ba'dahu. Begitu pula ketika melewati rukun Yamani. Rukun Yamani itu adalah yang sebelumnya rukun Hajar Aswad. Kan ada empat rukun. Yang ada begininya itu ada Hijr Ismail namanya. Yang dekatnya Multazam itu Hajar, Hajar Aswad. Yang di sampingnya Hajar Aswad itu namanya Hijr, uh, eh, Hijr Yamani. Rukun Yamani. Rukun Yamani. Itu sunnah untuk seperti itu juga. Jadi kalau kalau kita bisa kita peluk, nah kita pegang. Kalau enggak ya udah cukup begini kan. Gitu. Sunnahnya seperti itu. Itu juga tempat-tempat yang mustajab. Ah, pernah Sayyidina Abdullah bin Zubair, dia merangkulnya, kemudian berdoa di tempat itu. Jadi kan aku sebagai Amir Makkah. Subhanallah, dia diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Amir Makkah. Itu beliau, Sayyidina Abdullah bin Ja'far. Jadi, ada beberapa tempat memang di sekitar Ka'bah itu mustajab di situ doa. Di antaranya adalah Multazam itu dengan hadis sahih riwayatkan. Kemudian antara uh, eh, Hijr Ism antara apa Hajar Aswad Multazam sampai ke makam Ibrahim, kemudian di Hijr Ismail, kemudian di Rukun Yamani, kemudian di bawah Pacoran itu. Jadi juga termasuk tempat-tempat yang kalau kita berdoa di tempat itu akan dikabulkan Allah taala. Kemudian ke sebelas rok atau tawaf melaksanakan sunnah tawaf setelah selesai tawaf sunnah untuk melaksanakan dua rokat tawaf. Mal jahri membaca suratnya itu dengan suara yang dikeraskan. Khalfal magom, sunnahnya itu sholat tawaf, sunnah tawaf itu di mana? Di belakang makom Ibrahim. Yang ada tempat bekas kakinya si Ibrahim itu. Fa'ilam yamkinhu fafil hijir. Kalau tidak bisa, maka dalam hijir Ismail, dalam Ka'bah itu. Fa'ilam yamkinhu fafil masjid. Kalau tidak bisa juga, di mana saja. Yang penting dalam masjid. Wala yakhruju wa taqra'atain madal haya dan tidak keluar waktunya sholat sunnah tawaf selama dia itu masih hidup kapan saja. Kalau semua kita haji yang akan datang kemudian kita lupa oh iya anda dulu enggak melaksanakan sunnah tawaf yang dulu yang 10 tahun yang lalu sunnah sekarang. Jadi enggak ada waktu akhirnya itu enggak ada. Kama qala sahibu Safati Zubat yarmulu fi salasatin muharwili muharwila wal masyu sa'atin tamahula wal ittiba'u fi tawafin yarmulu fihi wa fi sa'yin bihi yuharwilu wa at tawafi min waral maqam fal hijri fal masjidi in lam yakum ziham hmm, jadi andanya kita melaksanakan romal pada tiga putaran pertama dalam keadaan e, jalan yang cepat nah, gitu Baki sa'yuhu tamahula. Kemudian jalan yang sisanya enggak cepat-cepat. Nah, jadi apa putaran keempat, kelima, keenam biasa saja jalannya. tiba, melakukan itiba yaitu menyelempangkan ridak kita itu sehingga sini terbuka, yang sini tertutup. Wafisa yan bihiu harwilu. Nah, begitu pula setiap romal yang ada sa'inya. Kan. Warak atau tawaf waramagam kemudian melaksanakan sunat tawaf yang dilaksanakan di belakang makam kalau nggak bisa, di Ismail. Nggak bisa, di masjid. inam yakun ziham kalau semua tidak penuh. Yang ke-12, adua bil multazam. Di antara sunnah-sunnah tawaf adalah doa di multazam. Multazam itu adalah antara hajar aswad dengan pintu, itu multazam. Gitu. Jadi sunnah untuk kita ngangkat tangan itu ditempelkan dada kita, kita kemudian kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa saja yang disebutkan di situ, maka dikabulkan Allah Ta'ala. Kemudian wa huwa ma bainal hajaril aswad wal bab, bukan di bawah pintunya gitu. Antara iya banyak orang tahunya di situ gitu. antara antara hajar aswat hajar aswad sama multazam sama pintunya itu. Walaysa huwal bab kama wahum ba'dun dunas bukan di pintu itu. Sebagaimana banyak orang yang salah sangka di situ gitu. Jadi antara hajar aswat hajar sama pintunya di situ. Kami itu disunahkan begini, minta sama Allah taala. Apa saja dikabulkan. Nah, tapi di sini hendaknya dicermati bahwasanya semua kesunahan itu masyrutoh, ada syaratnya. Di antaranya tidak ganggu orang lain, di antaranya tidak ada e, perbauran antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang banyak salah e, apa kapra kaum muslimin yang yang berasal dari Indonesia. Di mana mereka itu kalau seumpama pulang belum minum eh, belum apa mencium ajar aswad, wah nggak sempurna hajinya katanya. Ceritanya gimana nanti gitu. Mau cerita gimana? Nah, orang ditanya nanti, sudah cium aja sholat belum? Ya, nggak sempurna berarti ya. <laughs> Jadi seakan-akan seperti itu gitu. Nah, oleh karena itu, maka di sini katakan bahwasanya orang yang mencium Hajar Aswad dengan memaksa sampai nyenggol sana, nyenggol sini, menyakiti sana, menyakiti sini itu termasuk orang yang berdosa besar. Dia lakukan itu di depan simbolnya Allah taala, depan Ka'bah yang dikatakan bahwasanya kalau kita berbuat dosa di haram Makkah itu sampai dilipat gandakan sebanyak 100 ribu. Wah itu kita lakukan di Ka'bah. Hmm, jadi Ka'bah itu sangat-sangat sakti. Artinya sangat bahaya kalau kita itu berperilaku yang tidak baik. Ada satu raja Irak yang dia itu masuk tawaf dalam keadaan dia itu dikawal oleh oleh pengawalnya. Akhirnya kata Imam Hasan Basri, setelah beberapa saat kemudian aku melihat ada orang yang minta-minta, ternyata dia itu raja itu. Dan dia berkata, Aku melakukan kesombongan di tempat yang seharusnya orang itu tawadu di situ. Jadilah aku sekarang menjadi orang yang hina di tempat yang harusnya orang itu sombong di tempat itu. Nah, jadi hati-hati. Kadang-kadang orang yang berangkat haji, berangkat umroh untuk e, niat dagang, ah, itu hati-hati bisa. Itu di di sana langsung dibalas. Nah, makanya eh, hati-hati e, kalau orang mau haji itu artinya bekal yang dibawa harus halal, holis. Nah, kemudian Eh, di Mekah dan Madinah hati-hati jangan ada lintasan-lintasan yang tidak baik, bisikan-bisikan yang tidak baik itu di situ dibalas nanti gitu. Dan itu bisikan lintasan hati kalau di luar Mekah tidak ditulis, tapi kalau di Mekah ditulis. Gitu. Di Mekah itu ditulis. Hmm. Ustaz berapa kali melihat ketika lagi tawaf kemudian ada pencuri yang mencuri. Jadi sempat sempatnya mencuri. <laughs> lagi tawaf mencuri gitu. Nah, tapi ya kita mau gimana lagi? Hmm, jadi Allah taala Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan gitu. Nah, makanya kita minta kepada Allah Taala semoga kita tidak eh, apa mempunyai hati yang selalu dibisiki dengan bisikan dengan bisikan setan gitu. Yang dibentengi daripada bisikan setan. Kemudian ah, sampai ada di antara mereka yang menyewa menyewa orang untuk supaya diberikan kesempatan mencium hajar aswad. Nyawanya berapa sekali cium? 500 real. <laughs> Itu bayangkan. Lima sel, ada satu jamaah kesian. Jamaah ini, nama jamaah Indonesia ini kan husnudurnya tinggi. Gitu. <laughs> Disangkanya gratis. Gitu. Ikut dia, mau jom, anu, ajar suatu. Kalau iya mau. Gitu. Nggak melakukan transaksi dulu. Nggak paham dia, disangkanya dia sudah tahu. Diminta duit minta duit, ah, dia nggak mau. Ah, Lo anak kan nyampaikan itu sampai dia mencium, wah eker-ekeran, ekeran nggak gara tidak nggak mau bayar gitu. Hanya dia bayar separuhnya gitu. Nah, ini. Nah, Dan padahal nggak usah dari jauh aja sama. Daripada sampai berdosa. Nah, kalau sudah perempuan sekarang ini, zaman sekarang ini, sulit sekali perempuan mau cium. Sulit sekali untuk zaman sekarang ini. Nah, jadi kalau uh, Anda sendiri berada di sana hampir lima tahun, tapi Anda mencium majalah suatu cuma empat kali. Nah, apa kita tidak mau sampai e, karena disyaratkan dalam kita kita disebutkan jangan sampai mengganggu orang lain. Dorong sana, dorong sini nggak boleh yang semacam itu. Itu lakukan depannya Allah taala di tempat yang paling mulia gitu. Kemudian adwa bil hatim bahwa huwa ma bainal hajar aswad maqam Ibrahim. Nah, itu antara makam Ibrahim sama hajar aswad. Paham? Itu namanya hatim. Kalau di tempat itu kita minta pada Allah taala itu dikabulkan doanya. Terus ar rabit Ashar Asyurbu wa tadallu min ma'i zamzam. Setelah tawaf, sunnah untuk minum. Nah, dan ketika minum zam-zam itu, maka hendaknya kita minum sampai benar-benar kenyang. Tem, sampai benar-benar kenyang. Nah, itu sunnahnya. Jadi supaya hilang semua penyakit. Bahkan baru-baru ini ada sebuah terapi, terapi zam-zam namanya gitu. Nah, caranya gimana? Jadi pagi hari sebelum seseorang itu makan apapun, bangun dari tidur itu langsung diminum. Jadi ketika mau minum niat dulu. Oh, fem untuk apa dan sebagainya, kemudian diminum minum sampai kenyang. Nah, tapi butuhkan banyak itu. <laughs> Kalau kita di Saudi masih bisa di sini sulit mahal gitu. Nah, itu itu sangat mujarab untuk menghilangkan segala macam penyakit gitu. Hmm, itu terapi zam-zam namanya. Jadi cara minum zam-zam itu adalah kita pegang dulu zam-zamnya, Gelasnya itu sebelum kita minum kita niatkan ya Allah, laqad balagani telah sampai kepadaku anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau anna habibaka qala bahwasanya kekasihmu telah berkata syurbul zamzam uh, eh, syurbul ma zamzam lima syuribalah atau al ma'u zamzam lima syuribalah. Jadi air zamzam itu tergantung untuk apa niatnya. Nah, ya Allah, aku niat dalam minumku ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini sampai selesai yang diingat ah, Allah mau taqabbalhu baru minum. Ya sudah seperti itu. Kemudian wana wayanwi gada'a hawa ijihi adiniyah wa dunyawiyah. Di hadis ma uzamzam lima syuribalah dengan dengan apa dengan dasar hadis Nabi yang berbunyi air zam-zam itu untuk apa saja yang diniati oleh peminumnya. Mas'alatun. Ini ada masalah disebutkan. Lau humila rajulun fit tawafi aw sa'i, fa hal yaqa'u anil hamili amil mahmuli? Kadang-kadang ada orang yang tawaf kemudian diangkat. Ada kan? Nah, jadi selalu ada, apalagi musim haji itu. Yang tua-tua itu biasanya di atas, jadi kasih fasilitas di atas kalau sekarang ini. Nah, itu kalau kalau ngangkat itu sambil tawaf. Apakah tawafnya itu untuk orang yang ngangkat atau untuk orang yang diangkat? Tawafnya itu terlaksana untuk orang yang mengangkat ini atau untuk orang yang diangkat? Hmm, katanya Gal ada tafsil. Fi salasi halat yaqa anil mahmul. Di dalam tiga keadaan maka tawafnya itu terhitung. Yang melaksanakannya itu adalah yang dibawa itu yang diangkat. Yang pertama, izakan alhamil hamil halalan wal mahmul muhriman. Jika yang bawa itu bukan muhrim. Faham? Seorang yang halal tidak sedang melaksanakan umrah atau haji. Wal mahmul muhriman sedangkan yang dibawa tidak ada muhrim. Itu yang pertama. Itu pasti untuk yang mahmul. Yang kedua, idza al-hamilu muhriman wa tafa nafsih. Kemudian seumpama seorang yang mengangkat itu dalam keadaan muhrim dan dia niat dalam hatinya ketika tawaf itu niatnya untuk dirinya sendiri ya sudah berarti <laughs> bukan untuk yang dibawa. Terus yang ketiga, idza al-hamilu muhriman wa lam yatuf an nafsihi. Kemudian yang ketiga juga seumpama seorang yang membawa itu itu dalam keadaan muhrim tapi dia tidak meniat ketika melaksanakan tawaf untuk dirinya wadahala waktu tawafihi. Padahal sudah masuk waktu untuk dia bertawaf. Walam yanwi hadat tawaf li nafsihi. Dan dia sama sekali tidak niat tawaf untuk dirinya. Eh, maka hukumnya tetap untuk mahmul. Gitu, dalam, dalam tiga keadaan ini. Wafi ghairi hadil halat yaqau anil hamil. Tapi kalau soal tidak seperti keadaan disebutkan tadi, maka tawafnya itu hanya sah untuk yang hamil, untuk yang yang yang membawanya itu bukan untuk yang dibawa itu. Gitu. M. Dalam tiga hal ini untuk yang membawa. Selain ini maka tidak eh, sah. Gitu. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. bilamin salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala ma'alifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumi fidarain amin. Wa min kalamihi nafa'allahu bihi. Nah ini masih di dalam manakibnya eh, Syekh Abi Madian gurunya para habai para alawiyin dan salah satu yang memprakarsai tasawuf atau memperkas, memper, memprakarsai torikoh alawiyah. Katanya di antara ucapannya, di antara mutiara hikmahnya, man tahaqqaqa bil ubudiyah nadhara af'alahu bi ainir riya wahwalahu bi ainid da'wah wa qalahu ainil iftira wa mawasala ila sarihil hurriyah man baqi alaihi min nafsihi baqiyah wa man kana al-akhdhu ahabbu ilaihi min ata fa ma shamma raihatal fikr wal fakr an la tashhad shiwahu jadi barang siapa yang benar-benar melaksanakan dengan ubudiyah barang siapa yang benar-benar menyatakan pada dirinya dengan makam ubudiyah Makom yang sangat dicintai dan disenangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW di, di suatu situasi yang sangat istimewa, bahkan super istimewa bagi dirinya, itu ketika beliau itu diangkat untuk melaksanakan Isra Mi'raj, maka justru di situ Allah Ta'ala menyebutnya dengan sifat sebagai ubudiyah. Subhanalladzi asra abdihi nah, Itu adalah sifat yang paling disenangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, siapa abad itu? Abdullah itu. Itu gak gampang menjadi Abdullah itu gak gampang. Karena menyatakan pada dirinya menjadi seorang hamba yang benar-benar menghamba kepada Allah Taala itu adalah kalau ada kriteria-kriteria yang disebutkan ini. Yang pertama, nazar af'alahu bi'ain riya. Dia selalu memandang bahwasanya apa yang dilakukannya itu adalah sesuatu yang dilakukan karena riya. Artinya apa? Dia nggak merasa amaliyah dia itu diterima oleh Allah Ta'ala dari saking kurangnya dirinya. Sehingga kita dapatkan para aulia itu, para solehin itu, kalau sudah salam dari sholatnya, mereka itu merasa seakan-akan baru saja melakukan perzinahan. Dari saking malunya kepada Allah SWT. Itulah. Jadi merasa nggak sempurna. Merasa kurang, jangan merasa sempurna. Walayakman makrallah illal qaumul khasirun. Tidak ada satu orang pun yang merasa aman daripada makarnya Allah Kecuali orang itu adalah orang-orang yang merugi gitu. Nah, jadi bisa jadi kita sudah merasa ini suatu amalan yang bakal diterima. Nah, siapa tahu. Ternyata itu adalah amalan yang tidak diterima gitu. Nah, dia itu merasa was-was terus. Kayak menyalahkan dirinya terus. Artinya apa? Aku tidak sempurna, aku tidak sempurna. Itu maksudnya gitu. Wa huwa lahu bi'aini dakwah. Keadaan dia itu selalu dia tampak pada dirinya itu seakan-akan ini adalah sebuah pengakuan. Aku ustaz cuma ngaku-ngaku doang. Ustaz gitu. Fem, aku seorang dai, ngaku aku saja, bukan yang sebenarnya. Nah, gitu. Jadi nggak pernah melihat pada dirinya itu ada suatu kelebihan, nggak? Kesimpulannya itu seperti itu. Wa bi ainil sedangkan ucapannya itu penuh, penuh dengan kebohongan. Wa man eh, wa ma ila sarihil hurriyah man baki alaihi min nafsihi bakiya dan tidak mungkin dia akan sampai kepada hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya selama di dalam jiwanya ada semacam itu di dalam dirinya. Em. Nah, ngerti nggak? Jadi kalau seumpama kita merasa ada diterima, kita berhak untuk diterima, kita berhak mendapatkan pahala dari Allah Taala atas apa yang telah kita lakukan. Ah, itu berarti bukan seorang yang hamba yang khalis menghamba kepada Allah Taala. Kemudian katanya Man kana al-ahdhu ahabbu ilaihi minal ata fama raihatal faqr. Barang siapa yang merasa mengambil itu dari seseorang, paham? Itu lebih dia cintai, lebih dia senangi daripada memberi, maka dia tidak akan mencium kefakiran sama sekali. Jadi barang siapa yang mengambil suatu pemberian itu lebih senang, lebih senangi oleh dirinya daripada memberikan maka fama syammara ahtal fakar maka dia itu tidak akan merasa mencium sesuatu kefakiran di dalam dirinya ngerti nggak jangan salah paham tasawuf itu dohirnya begini artinya itu lain paham gitu. <laughs> seakan-akan nggak bagus dong emang nggak bagus harusnya pak harusnya yang memberi lebih dia senangi daripada dia itu mengambil daripada. Jadi kalau mengambil Faham? Pemberian seseorang itu lebih senangi daripada memberi. Faham? Dia tidak akan mendapatkan keadaan merasa fakir kepada Allah, tapi butuhnya pada orang. Gitu. Kalau dia itu merasa mem mengambil, menerima hadiah seseorang, itu lebih dia senangi daripada anak ngasih. Faham? Orang yang semacam ini dia itu akan selalu butuh pada manusia. Dia tidak akan butuh pada Allah. Itu maksudnya gitu. Nah, Wal an la tashhada siwahu. Sedangkan fakir itu, orang yang fakir yang sesungguhnya itu adalah seseorang yang sama sekali tidak membutuhkan siapapun kecuali padanya. Itu orang fakir. <laughs> itu fakir gitu. Dan itu yang paling tinggi mulia gitu. Nah, jadi nggak pernah butuh pada manusia, nggak. Manusia itu juga sebab. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al Habib Husain Al Haddad, beliau itu banyak menanggung para janda, banyak menanggung para anak-anak yatim. Dia orang bukan orang punya, dia orang sederhana. Untuk menghidupi mereka semuanya, dia itu meminta bantuan kepada e, para kaum muslimin yang kaya. Nah, setiap kali datang dia katakan begini. In a'tait fallahul mu'ti wa anta mashkur. Wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'dzur. <laughs> Gitu. Jadi enak. Kalau semua kau kasih apa yang kau minta, ketahuilah yang memberi itu bukan kamu tapi Allah. Tapi karena kau sebabnya aku terima kasih padamu. Tapi kalau sama kau mencegah, kau tidak memberikan, jangan khawatir. Yang mencegah itu bukan kamu tapi Allah dan kamu mazur. Karena kita hakikatnya seperti itu gitu. <laughs> Jadi filsafat ini luar biasa. Nah, jadi cukup kita itu memahami yang semacam itu, itu luar biasa. Walaupun tidak bisa kita terapkan kecuali dengan mujahadah. Gitu. <laughs> Ini tasawuf. Ini ilmu tasawuf gitu Artinya apa? Jangan sampai kita itu merasa butuh pada orang, intinya. Kalau kita merasa butuh pada orang, maka berarti kita itu akan sulit sekali untuk butuh pada Allah. Selama kita masih butuh pada orang, maka kita tidak akan butuh pada Allah. Tapi kalau kita butuh tidak butuh lagi pada orang, maka kita akan butuh pada Allah dan Allah akan mencukupinya. Umay tawakal Allah fahuwa. Lihat bagaimana ceritanya Imam Hasan Al-Basri. Dia itu punya saudara perempuan yang selalu setiap hari dia itu bersihkan tempatnya, siapkan makanannya, minumannya. So, waktu terlambat datangnya. Ditunggu-tunggu belum datang juga. Nah, akhirnya timbul dalam hatinya, oh aku tergantung pada seorang makhluk, bukan tergantung pada Allah Ta'ala. Mulai saat itu dia bilang, wahai adikku, mulai besok kamu jangan datang lagi. Adiknya kepikiran, apa kamu marah gara-gara ini? Katanya. Aku terlambat karena uzur minum. Tidak, bukan karena marah sama sekali demi Allah. Aku tidak marah. Tapi aku tidak mau tergantung pada manusia, aku mau tergantung pada Allah. Subhanallah, ayah sudah karena disuruh nggak nggak datang lagi udah nggak datang lagi. Tapi dia kepikiran. Sampai suatu waktu ketika dia datang sana bersih, makanan sudah siap tersaji, terus apa tempatnya semuanya bersih. Ya, namanya laki-laki nggak suka bersih bersih, walaupun suka bersih tapi nggak suka bersih bersih sendiri gitu. Nah, siapa yang bersihkan ini gitu? Akhirnya ketika ditanyakan pada kakaknya maka dia katakan ketika aku membutuhkanmu maka aku engkau yang melaksanakannya, engkau yang melayaniku. Tapi tatkala aku sudah dibutuhkanmu, aku hanya butuh pada Allah, maka Allah yang mentadirkan dunia itu menjelma menjadi seorang wanita dan dia yang bekerja untukku untuk membersihkan ini dan menyiapkan makananku. <laughs> gitu. Nah, jadi itu kalau nggak diterapi nggak bisa. Harus terapi dikit-dikit. Makanya kan di sini yang paling penting itu adalah muamalah kita itu bukan muamalah dengan manusia, tapi muamalah kita dengan Allah. Jadi kita harus paham. Jadi begitu terjadi sesuatu terkelasung ingat, ingat lagi gimana? Ada yang lihat orang yang marah, suami kita marah, istri kita marah, orang tua kita marah. Ingat, yang marah itu siapa? Yang membuat marah itu siapa? Tujuannya itu siapa? Sasarannya itu siapa? Semua itu kembali kepada kita. Yang gerakkan dia itu marah itu siapa? Allah. Mungkin dia itu marah tanpa dikendaki Allah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita menggerakkan badan kalau Allah nggak berkenan, Nggak mungkin. Berarti Allah berkehendak. Tujuannya siapa? Kita. Sasarannya siapa? Kita. Tujuannya Allah apa? Tujuannya Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya. Ingin menghapuskan dosanya. Terus ingin meninggikan derajatnya. Terus, terus sampai dia itu berhak bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Harusnya orang semacam ini gimana? Berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab dia itu sengsara. Gitu. <laughs> Sebab dia, dia itu terangkat derajatnya. Gitu. Makanya lihat bagaimana Serina Ibrahim bin Adham. Dia mengatakan ketika Eh, bertemu dengan muridnya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan di dunia? ya, tiga kali. <laughs> yang pertama, yang pertama katanya, aku pernah didatangi oleh seorang prajurit, seorang tentara gitu. Kemudian dia tanya, di mana tempat keramaian? Aku tunjukkan kuburan. Em, betul kan? <laughs> keramaian yang sesungguhnya di kuburan, rumah masa depan kita di sana gitu. Akhirnya dia pergi sana kuburan. Dia baik lagi dipukul. Kepalanya itu dipukul sampai berdarah. Itu kesenanganku yang pertama. <laughs> Yang kedua, ketika aku merasa sangat dingin, aku tidak kuat ketika masuk Baghdad, sementara aku tidak punya kenalan untuk masuk ke dalam rumahnya dan menginap di sana. Maka salah satu tempat yang bisa menampung aku ya masjid. Setiap aku masuk masjid, dikatakan oleh mereka mencuri. Aku diusirnya. Berapa masjid seperti itu? Sampai aku tidak kuat lagi, akhirnya aku maksa masuk ke dalam satu masjid dan aku tidur aja langsung di situ. Paham? Jadi langsung itu apa? Anunya masjid itu digulung-gulung jadi biar nggak dingin gitu. <laughs> akhirnya katanya si penjaga masjid kamu harus keluar. Aku kedinginan, aku nggak punya kenan, nggak pokoknya kamu harus keluar. Kamu ini dasar pencuri ini pokoknya. Akhirnya apa? Nggak aku nggak mau keluar. Aku kuat keluar sana gitu. Akhirnya ditarik sama sama si si penjaga masjid tak sampai keluar. Dikeluarkan Nah, begitu dikeluarkan itulah. Maka kemudian dia ber, bertemu dengan seseorang yang menjaga kamar mandi. Nah, dia nyalakan api, jaga kamar mandi. Nah, dia salam. Begitu dia salam kepadanya, dan dijawab salamnya. Jadi dia tunggu sudah karena dia itu karena kedinginan dia, ah, ini ada api apa enak dia agak apa hangat. Tunggu di situ. Sampai beberapa lama kemudian Waalaikumsalam katanya. Loh, Kok baru sekarang jawabnya Mulai tadi anak salamnya kok baru sekarang. Gal, iya aku ini disewa untuk menjaga ini. Kalau aku salam tadi berarti aku telah mengkhianati yang menyewa aku. Waktu yang berlalu itu berarti aku gunakan untuk meladeni kamu, bukan untuk menjaga. Aku takut memakan uang itu. Dan upah yang aku bawa ini selalu aku bagi tiga. Sepertiga untuk makanku, sepertiga untuk anak temanku yang yatim itu, dan sepertiga untuk sodakoh. Dan sekarang anak yatim itu sudah besar sehingga aku sekarang mungkin akan meninggalkan Baghdad. Cuma ada satu saja keinginanku yang belum terlaksana. Dari semenjak dulu aku minta pada Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Ta'ala, tapi tidak terlaksana. Ditanya oleh saya bin Adham, apa permintaanmu? Aku ingin bertemu dengan seorang hamba yang soleh bernama Ibrahim bin Adham. <laughs> Coba lihat. Sebabnya itu lah, Ceritanya itu lah. Nah, biar kita tahu. Allah itu lebih mulia, lebih cinta, lebih mengasihi daripada orang tua kita. Gitu. Jadi jangan sampai kita katakan, wah Allah Ta'ala kok ngasih nasib yang gak baik sih sama kita. Jangan. Ya Allah Ta'ala lebih tahu. Ingatkan bagaimana ketika Nabi SAW itu dicabut nyawa ayahnya, cabut nyawa ibunya, cabut nyawa kakeknya. Maka semuanya berteriak di atas sana. Gak nerima. Karena apa? Cinta semua kepada Nabi Muhammad. Ya Allah ini kekasihmu yang diciptakan dengan cahayamu. Engkau tinggalkan tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa kakek. Maka Allah Ta'ala menjawab, ini a'lamu malah. Ta'lamun. Kak, aku tahu. Aku lebih tahu dengan apa yang kalian tidak ketahui. Gitu. Itu lihat tuh. Aulia semua itu. Di atas sana. Itu semua itu adalah orang yang susah awalnya. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya. Semuanya susah. <laughs> Ah, karena kenapa? Tambah besar kesusahannya, tambah besar kesedihannya, tambah besar cobaannya, tambah tinggi magamnya. Dan itu tujuannya Allah Ta'ala. Nah, cuma kita itu enggak. Kita itu terlalu manja kepada setan. Jadi setiap kasih cobaan langsung. Faham? Akhirnya nggak bisa datang ke dukun. Baca ini, baca itu dan sebagainya. Ngapain? <laughs> Allah Ta'ala itu lebih sayang kepada kita melebihi daripada orang tua kita kepada kita. Gitu. <laughs> bahkan melebihi Nabi Muhammad SAW mencintai umatnya itu dan bahkan Nabi sendiri yang begitu luar biasa raufun rahim kepada umatnya itu cinta satu rahmatnya Allah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada makhluknya masih ada berapa? 99 rahmatnya Allah. Oleh karenanya Allah salah satu-satunya dikatakan arhamur rahimin. Allah Ta'ala itu ngasih coba, ngasih eh, bencana, ngasih musibah, ngasih masalah itu supaya kita begini loh. Tapi jangan cuma begini. Eh, jangan cuma begini. Jadi hamba yang betul-betul biar tahu. Yang berkuasa itu bukan kamu. Yang berkuasa itu adalah aku. Itu maksudnya. Ketahuilah. Akui dengan hatimu. Akui dengan pekerjaanmu. Caranya bagaimana kita mengakui dengan berjalan dengan melaksanakan semua isi syariat. Jangan pedulikan mereka. Kamu setiap hari ngurusi orang nggak enak sama orang itu. Kalau nggak gini nggak enak. Bukan ngurusi aku. <laughs> Ya, bukan perhatikan aku. Siapa yang ngasih makan kamu? Siapa yang menggerakkan urat kamu yang ada di dalam badan kamu itu semuanya? Siapa yang menggerakkan mata kamu? Siapa yang memberikan semuanya itu? Allah. Harusnya kita malunya kepada Allah. Nggak enak kepada Allah. Manusia nggak ngasih apa-apa. Nggak enak sama dia ntar gini-gini. Nah, makanya Allah dan mengatakan, Man balan nas mata teman. <laughs> Akhirnya kata saya Ibrahim bin Adham, Aku adalah Ibrahim bin Adham. Akhirnya dipeluk. Sampai nangis dia. Karena bertemu dengan seseorang yang soleh, yang diidam-idamkannya. Kemudian apa? Izinkan aku sholat. Maka kemudian dia sholat sampingnya. Jadi dia dia bilang ya Rob. permintaanku semuanya sudah kau kabulkan. Maka sekarang tinggal permintaanku yang terakhir ya Rob. Ambillah nyawaku. Di saat itulah kemudian dia sujud dan meninggal dunia. <laughs> itu loh kenikmatan. Eh, bukan seperti sekarang ini ke mall, ini ngapain. Dapat uang banyak, kemana mau makan <laughs> tuh uang banyak itu. Eh, kenikmatan kau inti mimpi Rasulullah. Inti puji Nabi Muhammad. Fem, inti bisa melaksanakan kebaikan, bisa berbagi pada sesama. Itu itu adalah kebaikan, itu kenikmatan, itu e, sebuah kebahagiaan yang bukan hanya berlanjut di dunia tapi berlanjut nanti di akhirat kelak. Itu yang membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan ingat, setiap hari Kamis amal kita itu akan disampaikan kepada Allah dan sebelumnya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Biarkan kita terus menanjak, menanjak, menanjak terus. Kemudian yang ketiga katanya, yang ketiga, aku pernah akan pergi ke Baghdad, aku tidak punya uang. Akhirnya aku menumpang di kapal orang kaya. Orang kaya itu mensyaratkan, iya boleh, tapi dengan syarat ya. Apa syaratnya? Setiap kali aku turun dak atau naik dak, kamu harus berdiri menghormat kepada aku. Nah, baik, <laughs> cuma gitu aja, baik. <laughs> Sudah, dia pakai baju merah. Kenapa baju merah? Sengaja untuk menghancurkan dirinya. Yang eh, baju merah kan jadi baju jadi olok-olokan. Nah, orang laki pakai baju merah gimana sih? Hmm? Habib Kuncung itu, yang yang apa yang yang pakai songkok yang muncung itu. Itu beliau ketika mujahadah giginya itu semua dirontokkan. Jadi dia duduk di di apa babu runcing sehingga berdarah semua. Untuk apa? Untuk matikan hawa nafsunya. Em, nah, ya seperti itu. Ibn Abdul itu seperti itu, pakai baju merah-merah semua biar jadi bahan olokan. Tambah dihina, tambah dia itu merasa, ha, kamu itu begitu emang, kamu itu pantas, entah kamu itu rendah ke atas, ha, gitu. Ke dirinya, nyawa ke bukan kepada kepada apa kepada diri, eh, eh, kepada hawa nafsunya, kepada jiwanya, gitu. Jadi biar eh, jiwanya itu menjadi maitah, gitu. Sehingga hatinya yang hidup kemudian, gitu. Itu maksudnya. Rambutnya panjang, sehingga setiap kali tuan itu mau naik ke atas, paham? Ah, Ibrahim, pegang lampunya, tret, tarik. <laughs> Naik ketawa, semuanya ketawa di di kapal itu. Ibrahim, ketika mau turun, pegang lagi lampunya. Ah, gitu. <laughs> nah, itulah kenikmatanku yang ketiga gitu. Dianggap nikmat? Nah, dianggap nikmat karena apa? Dia itu merasakan semua itu fi'lah daripada Allah SWT. Nah, jadi rasakan, nikmati. Ibrahim Sebagaimana dikatakan oleh para pepatah, Dorbul Habib, Zabib. Pukulannya kekasih itu bukan pukulan rasanya, tapi rasanya seperti kismis, nikmat rasanya gitu. Bukan kita cinta pada Allah, kalau cinta pada Allah, apapun yang kita alami daripada e, cobaan-cobaan itu kita serahkan pada Allah, kita kembali kepada Allah. Nah, nikmat hidup itu nikmat gitu. Dan kalau kita dimuliakan Allah taala bersyukur kepada Allah. Semuanya itu pada Allah. Itu maksudnya di sini. Wallah subhanahu wa ta'ala alamar. al fatiha Allah lan yahnallahu firhamdulillah darjatul jannah. Ada. يكفي Oh ya, jadi ini hari Rabu. Nanti tepatnya jam 4 lewat 19 itu akan ada gerhana bulan total sampai jam setengah delapan kalau salah jam 4 nanti 4.16 4.19 sampai 4.16 jadi uh, sampai kalau salah jam 19 kita tak lihat dulu biar pasti hmm, berapa 4.15 Tengah berapa sekarang? Ah. Gerhana tanggal berapa? Tanggal 8 ya? 8 terus Oktober. Ber 2014. 8 Oktober malam ini. Nah, ini katanya terjadi 8 Oktober. Tanggal berapa? 6.15. Jadi terjadinya bermula pada pukul 18.15 atau 16.15 WIB. Fem. Jadi jam 16.15, 4 seperempat. Sampai jam 18.24. Ah. Jadi nanti, nah, maka disunahkan untuk salat gerhana. Salat gerhana itu ada tiga derajat. Ada salat gerhana yang paling rendah, yaitu salat dua rakaat seperti biasa gak beliau dia itu. Niatnya sunnah eh, apa khusuf atau khusuf. Nanti khusuf. Gitu. rokaat kata ini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Baca kuliah kafirun baca kulwalahat yang kedua. Ada pula derajat yang kedua. Yaitu dengan membaca surat pendek tapi diamnya ada dua. rukunya ada dua. Jadi sholat Allah Akbar. Nah, nanti baca uh, fatihah, surat, rukuk. Bangun bukan etidal. Diam lagi, Allah Akbar lagi. Baca Fatihah lagi, surat lagi, rukuk. Kemudian sami Allah liman hamidah sujud. Bangun dari sujud, sujud lagi. Bangun lagi untuk rokat yang kedua seperti itu lagi. Jadi setelah selesai baca Fatihah, surat, rukuk. Kemudian bangun bukan untuk etidal, tapi diam lagi. Nah, kemudian baca Fatihah lagi, baca surat lagi, kemudian Rokok. Nah, itu tapi baca surat yang pendek. Nah, ada cara yang ketiga. Dan cara ketiga itu kalau dilaksanakan ya paling menghabiskan waktu 4 jam. Alawiyah pernah laksanakan dulu ya. Di kelas nanti dulu. Siapa yang laksanakan dulu? Nah, berapa berapa jam waktu itu? Sampai selesai. 4 jam kira-kira. Alhamdulillah ada yang mewakili kalian semuanya. Emang ada yang pada enggak? <laughs> kan kita paling nggak melaksanakan eh, ada satu yang melaksanakan masa satu pondok nggak ada yang melaksanakan sih gitu. <laughs> jadi ada waktu itu kita bagi kita bagi tugas dan kelasnya waktu itu kelasnya uh, ini kak kelas ya waktu itu ya uh, jadi anak suruh laksanakan pada waktu itu empat jam baru selesai <laughs> jadi baca surat yang panjang baca tasbihnya juga panjang uh, surat yang pertama Al-Baqarah yang kedua apa setelah Baqarah Imran. Yang ketiga Al Anisa, baru yang keempat maidah Rukuk pertama seperti baca surat 100. Rukuk kedua 80. Rukuk ketiga 70. Rukuk keempat 50. Sujud yang pertama juga seperti itu. <laughs> nah, jadi ada ceritanya Abu Muhammad Haddar abahnya Abah Maryam itu dia melaksanakan sholat semacam itu dengan tingkatan yang paling terakhir itu, yang ketiga, yang paling afdol. Akhirnya yang tadinya penuh masjid akhirnya kurang-kurang-kurang sampai tinggal dua, tiga orang. Eh hey Muhammad Adar ini kalau baca itu dinikmati sambil nangis, sambil baca, sambil nangis itu abahnya Habib Muhammad Habib Abu Maryam itu. Akhirnya ada satu orang dia bilang wah semuanya sudah selesai, tinggal aku aja gitu. Wah berarti hebat nih. Mungkin dalam dirinya seperti itu gitu. Hanya waktu sujud. Pem. Waktu sujud lupa dia. Lupa entah kemana. Bangun-bangun sudah subuh. <laughs> Jadi dia tidur, tidur tuh sampai subuh. <laughs> Nah, jadi kalau semua nggak bisa melaksanakan, jadi kalau niat semampu kita, mau bisa melaksanakan cara yang ketiga bagus, silakan. Nggak mampu, cara yang kedua bagus nggak mampu juga daripada kita tinggalkan melaksanakan dengan yang pertama. Gitu. Dan setiap pekerjaan ibadah itu pasti ada rahasia-rahasia tertentu. Siapa tahu rahasianya sholat khusuf itu mendatangkan fulus, ayo. Memang nah. eh, ada nama perempuan udah ada fulusnya, ah mau mau. Tapi kalau bikin ini bikin ini gue kurang, fulus ah baru. <laughs> Ah, ada ada ada. Iya, rakaat salam. Sudah dua rakaat aja. senang ada khutbahnya setelah itu kalau Ini pas nih habis maghrib, jadi masih masih banyak waktu. Amin, amin. Amin. Amin.